Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده Hijriah yang bertepatan dengan 18 Desember 2008 kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Alamah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Tahawi rahimahullah ta'ala dan kajian kita tentang Al-Qaafidah al Tahawiyah ini sudah hampir selesai mungkin kurang dua atau tiga pertemuan lagi pagi hari ini kita masuk poin yang 96 dan poin terakhir adalah poin 105 poin yang 96 masih berhubungan dengan pembahasan tentang para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Al Imam Al-Fahawi rahimahullah taala mengatakan wa man ahsana al-qawla في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق Ini berkaitan dengan akidah kita tentang para sahabat Rasulullah SAW dan juga istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang membaguskan ucapannya terhadap para sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga terhadap istri-istri beliau yang telah dibersihkan dari segala noda serta anak cucu beliau yang disucikan dari segala kotoran maka orang itu telah selamat dari kemunafikan. Jadi ini tentang sahabat, tentang istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentang anak keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sudah banyak kali tentang para sahabat Rasulullah SAW, istri-istri beliau dan anak keturunan beliau, maka orang itu telah terbebas dari kemunafikan. Setelah yang lalu beliau Al-Imam al fahawi rahimahullah ta'ala berbicara tentang akidah terhadap para sahabat yang wajib atas para sahabat maka sekarang beliau berpindah kepada Ahlul Bayt keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau yang paling utama adalah istri-istri beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka di dalam surah Al-Ahzab ayat nomor 33. Innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa al-bait wa yutahhirakum tathhira. Hanya saja Allah ingin menghilangkan dari kamu kotoran wahai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membersihkan kamu dengan sebersih-bersihnya. Ayat ini berhubungan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu tentang para istri Rasulullah SAW. Sehingga keluarga beliau adalah termasuk para istri beliau, lalu kerabat-kerabat beliau, keluarga Abbas, keluarga Abu Talib, keluarga Al-Harith bin Abdul Muttalib, dan yang lainnya. Ikhwan wa akhwat fillah Kita harus mengucapkan yang baik-baik tentang para sahabat Radiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian juga tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka oleh Allah telah dibersihkan dari kotoran keluarga. Dan kalau kita berkata-kata yang baik tentang mereka semuanya itu Fakat barika minan nifak Berarti kita sudah terbebas dari kemunafikan Di sisi ini Kemunafikan apa? Kemunafikan itu ada dua macam Ada nifak amali Ada nifak i'atikodi Ada kemunafikan berupa amal perbuatan yang tidak sampai menyebabkan orang kafir tapi dia berdosa. Kemudian kemunafikan yang berbentuk akidah yang menjadikan orang keluar dari Islam. Karena orang yang berkata-kata buruk tentang para sahabat Rasulullah SAW itu bisa nifak amali, bisa nifak yang dikondisi. Contoh mencacat para sahabat atau keluarga Rasulullah SAW yang bisa menyebabkan orang nikah i'tiqadi, munafik dalam keyakinannya sehingga menjadikan dia keluar dari Islam adalah orang yang menjadi maki Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan menuduh Ibunda Aisyah berbuat serong. Karena dulu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah difitnah berselingkuh sampai fitnahan itu menyebar di penjuru Madinah sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat di surah An-Nur yang menyatakan tentang bersihnya ibunda Aisyah radhiyallahu taala dari semua tuduhan itu. Setelah dibersihkannya ibunda Aisyah dari semua tuduhan itu, kalau ada orang yang masih tetap menurut Bunda Aisyah berselingkuh, maka dia nifak i'tiqadi, munafik keyakinannya dan dia kafir. Kenapa? Karena dia mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan memang tuduhan-tuduhan itu yang melancarkan adalah orang-orang munafik. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 11, "Wallazi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzab azim Orang yang menyebarkan fitnah itu dengan sengaja Setelah dibersihkan oleh Allah SWT Maka untuk mereka itu azab yang pedih Azab yang dahsyat, yang besar Kemudian juga bisa menjadi nifak amali Nifak amali, kemunafikan berupa amaliyah Yaitu seseorang yang dan berprasangka buruk kepada para sahabat atau sebagian sahabat atau juga termasuk ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hal ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat sahih ayatul iman hukul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar tanda iman adalah cinta ansar Tanda munafik adalah benci Ansor Penduduk Madinah yang menyambut kedatangan para muhajirin Jadi ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah Inilah akidah ahli sunnah wa jamaah Tentang para sahabat Rasulullah SAW Tentang istri-istri Rasulullah SAW Dan tentang anak keturunan Rasulullah SAW Mengucapkan yang baik-baik tidak meniru kelompok yang membenci para sahabat ataupun kelompok yang membenci keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahli sunnah ini selalu permenahan dalam segala hal. Ahli sunnah itu selalu kuasa yang terbaik dari semuanya. Kemudian berikutnya poin yang ke 97 قال الإمام الصحابي رحمه الله تعالى وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا في الجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل kata para ulama salaf terdahulu dan yang sesudah mereka dari kalangan tabi'in adalah pelaku kebaikan dan ahli hadis serta ahli fikih dan ahli usul. Mereka semuanya harus disebutkan dengan kebaikan-kebaikan. Barang siapa yang menjelek-jelekkan mereka, maka dia berada di maka dia tidak berada di atas jalan mereka. Dia berada di atas jalan yang menyimpang, tidak berada di atas jalan yang lurus. Ini berkaitan dengan para ulama salafus soleh yang terdahulu, yaitu dari kalangan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang setelahnya mereka dari kalangan tabi'in mereka adalah orang-orang yang baik dan juga ahli hadis, kemudian juga ahli fikih yang mengetahui usul. Mereka itu tidak disebut kecuali dengan kebaikan-kebaikan. Kalau orang menyebutkan tentang mereka dengan keburukan, berarti dia tidak berada di jalan yang lurus. Dia berada di jalan yang menyimpang. Akidah yang penuh dengan barokah ini Ikhwan wa akhwatina rahimahullah Ditekankan oleh Al-Imam Al-Fahrawi rahimahullah ta'ala Yaitu manhaj ahli sunnah wal jamaah Tentang bagaimana kita bersikap kepada para ulama Bagaimana kita bersikap kepada para ulama Setelah beliau berbicara tentang para sahabat Ahlul Bait Bagaimana sikap kita kepada mereka Lalu sekarang bicara tentang ulama. Karena al-ulama'u warasatul anbiya sebagaimana dalam hadis sahih para ulama adalah pewaris para nabi. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu. Karena itu orang yang mengambil ilmu Nabi berarti dia mendapat warisan yang banyak. Yang dimaksud dengan ulama di sini adalah ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan beliau Al Imam Tahawi rahimahullah taala membagi ulama ada dua macam. Yang pertama-tama ahlul khairi wal adab. Yang mereka dikenal dengan ahlul hadis. Muhadditsun, ahli hadis. Yang mereka berpegang dan mereka mempelajari, mengkaji, mendalami masalah ilmu hadis. Ulama ahli hadis. Dan mereka dikenal dengan ulama riwayat. Ulama riwayat ahli hadis. Dan mereka mempunyai jasa yang luar biasa kepada Islam dan Muslimin. Mereka yang meningkat kepada kita tentang hadis yang sahih atau yang hasan atau yang dhaif atau yang palsu dan yang lain-lainnya. Usaha mereka luar biasa. Sehingga dikenal ada kutubur rijal, kitab tentang tentang orang-orang perawi hadis disebutkan bulan bagaimana bulan bagaimana bulan bagaimana bulan bagaimana sehingga kita tahu hadis yang diriwayatkan oleh bulan itu derajatnya seperti apa amat sangat hati-hati. Hanya ulama-ulama seperti itu di antara yang terkenal adalah Al Imam Zahabi, sangat terkenal dalam bukunya Syiar Alamin Nubala dan buku-buku beliau yang lainnya tentang ilmu rijal. Dan Imam Zahabi kalau saya bicara tentang seseorang, seakan-akan beliau sudah kumpul orang itu lama. Padahal orang itu bisa jadi beberapa abad sebelum beliau. Tapi kalau bicara tentang orang itu, seakan-akan beliau temannya orang itu, tahu semuanya. Al Imam az rahimahullah taala. Dan pada abad ini juga masih ada ulama-ulama seperti ini. Di India itu banyak ulama ahli hadis. Di India itu banyak ulama ahli hadis, banyak sekali di sana. Hanya mungkin promosinya kurang. Bahkan kebanyakan ulama ahli hadis itu di India, banyak sekali dan juga di negara-negara yang lainnya. Termasuk yang terkenal abad ini adalah Syaikhul Abdul Muhsin al akbar rahimahullah ta'ala Seorang guru besar di Jamiah Islamiyah Madinah Dan beliau juga punya majelis di Masjidil Haram Di Madinah, Masjidil Haram Al-Madani Masjid Nabawi Beliau mengkaji hadis sekaligus dengan sanatnya Nanti ada pembaca, dia membacakan Qala haddatana bulan Lalu beliau melanjutkan Bulan bin bulan, bulan, bulan Diterangkan huwa, tikoh, huwa, kazat Terangkan oleh beliau Dari hafalannya beliau Qala haddatana bulan Lalu beliau melanjutkan lagi bulan, bulan terus Beliau Syekh Abdul Muhsin al Hasan Al-Badr Hafizullah Ta'ala Dan putra beliau juga seorang guru besar Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbas al Badar yang pernah datang ke tahun 96 yang lalu mengadakan daurah ilmunya mendalam dan penuh dengan tawadu Ini ulama ahli hadis jasa mereka sangat besar dikenal dengan ulama imamnya Kemudian yang kedua adalah kalau menurut istilah Imam Tahawi ahlul fikhi wan Nahr yang dikenal dengan al-fuqaha ahli fikih. Ahli fikih mereka ini mendalami ilmu fikih, hukum-hukum. Tentu saja ahli fikih itu mengambil dari dalil-dalil lalu memutuskan, diterangkan, dijelaskan panjang lebar. Dan mereka dikenal dengan ulama kudiroyah kalau tadi ulama riwayat, riwayat ini ulama diroyat. Mengambil hukum, menjelaskan, menjaga dan mensyarah. Kemudian ada pula ulama yang menguasai dua-duanya. Mereka adalah ahli hadis sekaligus ahli fikih. Mereka adalah muhadditun sekaligus fuqaha yang mereka dikenal dengan fuqahaul muhaddithin Ahli fikih dari kalangan ahli hadis. Banyak sekali seperti Imam Malik rahimahullah taala yang beliau juga punya kitab Muwatta, Imam Syafi'i, kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala yang punya kitab Musnad, kemudian juga Imam Bukhari dan yang lain-lainnya. Mereka dikenal dengan fuqaha'ul muhaddithin, ahli fikih yang sekaligus ahli hadis. Karena ada yang dia itu ahli hadis, hafal hadis, hafal sangat tapi tidak pandai memahami maknanya. Tidak pandai memahami faedahnya, kandungannya. Itu ada. Ada juga ahli fikih yang mendalami fikih tapi tidak pandai berdalil. Tidak pandai berdalil, cuma ngerti pekeh saja. Pekeh dia nguasai matan-matan pekeh apa? cuma dalil nggak ngerti. Hmm. Ada yang menggabung dua-duanya, ahli pekeh sekaligus ahli hadis. Dan di antara abad ini yang sangat terkenal adalah Al-Imam Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Taimin rahimahullah ta'ala beliau ahli pekeh yang pekehnya sangat mendalam di abad apapun dan dia juga ahli hadis yang selalu tiap-tiap mendapat fikihnya itu dibukui dengan hadis. Beliau kembali kepada hadis. Rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kemudian juga Syekh bin Baz rahimahullah taala. Beliau juga ahli fikih sekaligus ahli hadis. Syekh bin Baz itu walaupun buta, umur 20 beliau buta, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya dijadikan melihat tajam. Sehingga beliau hafal Quran, hafal sunnah, luar biasa ilmunya, bahkan hafal rijal. Rijal para perawi hadis beliau hafal. Sehingga para ulama di Arab Saudi kalau kesulitan mencari tentang rijal siapa bulan ini, tanya saya bin Beliau merenung sebentar aja, lalu beliau menjawab. Ilmu yang luar biasa. Kalau kita membaca cerita-cerita tentang Syekh bin Baz, maka seakan-akan beliau itu adalah sisa-sisa dari para sahabat soleh. Seakan-akan kita hidup di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian ikhwan dan akhwat rahimakumullah, semua ulama itu mempunyai keutamaan. Semua ulama mempunyai keutamaan. Ahli hadis punya keutamaan. Ahli fikih punya keutamaan ahli PK sekaligus ahli hadis juga punya keutamaan. Karena bagaimanapun juga mereka adalah penyambung lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sehingga ilmu itu sampai kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Ibnu Majah, Allah man sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Semoga Allah menjadikan berseri-seri wajah seseorang yang mendengar ucapanku lalu dia menghafalnya dan dia menyampaikannya sebagaimana dia mendengarnya. Ya, penyambung lidah yang menyampaikan kepada manusia dipuji dan didoakan oleh Rasulullah SAW. Para ulama telah berbuat kewajiban menyampaikan agama, akidah, hukum-hukum halal dan haram dan yang lain-lainnya. Mereka menjelaskan fikih Al-Qur'an, fikih As-Sunnah sehingga umat ini mendapat kebaikan yang sangat banyak. Para ulama juga memecahkan permasalahan kalau ada problem di antara umat Islam. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah, kalau kita berbicara fikih, maka fikih dibagi menjadi dua. Ada al-fiqhul akbar, fikih yang paling besar. Ini adalah akidah. Sehingga ilmu akidah itu dikenal juga dikenal juga dengan al-fiqhul akbar. Fikih yang paling besar. Yaitu fikih akidah. Yang kedua adalah fikhun amali, fikih amaliyah. Yaitu fikih yang kita kenal dengan kitab-kitab fikih itu, bahkan masalah ibadah, muamalah dan semisalnya namun ini tidak kalah penting dengan Bekir akbar, sama-sama pentingnya. Di dalam poin ini, Ikhwan Warahmatullahi wabarakatuh fillah beliau Al-Imam Al-Tahawi rahimahullah taala mengajarkan kepada kita untuk menghormati para ulama. Dan inilah abidah Ahli Sunnah wal Jamaah, menghormati para ulama. Karena para ulama adalah orang-orang terhormat. Tapi telah disebutkan para ulama pewaris para nabi. Sekarang kan tidak ada nabi kan, yang ada adalah ulama pewarisnya nabi. Kalau dulu zaman Bani Israel, ulama-ulama yang ada sekarang ini sama dengan nabi zaman Bani Israel dulu. Karena dulu nabi itu banyak 100 ribu lebih jumlahnya nabi. Karena sekarang tidak ada nabi, maka yang ada adalah pewarisnya Nabi para ulama. Di antara keutamaan mereka adalah disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan orang alim yang berilmu dibandingkan orang abid ahli ibadah seperti keutamaan rembulan dibandingkan bintang-bintang. Kenapa? Kalau bintang itu manfaatnya untuk diri sendiri. Kalau rembulan manfaatnya untuk orang banyak. Demikian pula orang ahli ibadah manfaatnya untuk dia saja. Sementara ulama yang mengajarkan ilmunya manfaatnya untuk semuanya. Beliau juga bersabda, "Fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum." keutamaan orang yang berilmu dibanding orang ahli ibadah seperti keutamaanku dengan orang yang rendah di antara kamu. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ulama dihormati karena mereka punya kedudukan, punya kehormatan. Ahli sunnah wal jamaah tidak mencacat para ulama, tidak merusak kehormatan para ulama. Seandainya pun dia berbuat salah, Padahal belum tentu salah. Bisa saja menurut kita salah. Karena beda sudut pandang, paradigma yang berbeda. Atau mungkin saja mereka beristihad, tapi istihadnya salah. Maka ini tidak serta-merta menjadikan mereka cacat, dicela, dihina, dijatuhkan. Karena bagaimanapun juga mereka berusaha mencari yang benar. Hanya saja mungkin keputusannya uh, yang mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, "Idza ijtahada al-hakim fa asafa falahu ajran, wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim berijtihad lalu ijtihadnya benar, dia dapat dua pahala. Kalau istihad lalu istihadnya salah, mendapat satu pahala. Kesalahannya diampuni dan kesalahannya tidak boleh diingat ulama. Karena itu Ikhwan wa akhwatillah rahimahullah Para ulama itu menulis kitab Yang inti dari kitab itu adalah Bagaimana caranya kita memberikan Seribu alasan Kepada para ulama Untuk mereka tidak dicacat Di antara kitab yang paling bagus dalam masalah ini Yang ditulis oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang berjudul Rohul Malam Amin Fatil A'lam Mengangkat celahan daripada para ulama yang mendunia Para ulama besar Jangan dicela Beliau menjelaskan di sana itu <clears throat> Banyak perbedaan di kalangan ulama Nah katanya mereka itu salah Tapi beliau memberikan mundur alasan Mungkin begini, mungkin begitu Mungkin saja hadisnya belum sampai ke dia Mungkin saja hadisnya sampai tapi dianggap oleh dia itu nggak sahih. Mungkin saja hadis telah sampai tapi dianggap sudah dimansuh dan macam-macam diberi alasan-alasan sehingga tetap kita menghormati para ulama tapi kesalahannya tidak diikuti. Menghormati para ulama ini penting ikhwan wa akhwat fillah karena di antara ciri ahli bid'ah adalah mencacat para ulama ahli sunnah wal itu di antara ciri ahli bid'ah, ciri khasnya ahli bid'ah. Tidak ada satu pun dari ahli bid'ah melainkan dia mencacat, mencaci maki, meremehkan, menjatuhkan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Itulah ciri khasnya ahli bid'ah. Kalau ahli sunnah tidak. Ahli sunnah beragama kepada Allah dengan menghormati para ulama. Kalau antum baca semua kitab akidah selalu di sana ditekankan menghormati para ulama yang benar-benar ulama. <clears throat> ya. Karena ada beberapa kelompok dan ini kesalahan fatal. Sebagian dari kalangan ahli hadis yang ekstrim mencacat ahli fikih karena dianggap mereka orang-orang bodoh, dan ngerti hadis. Sebaliknya ada tandingannya. Ahli fikih yang berpedoman pada fikih mencacat ahli hadis yang ekstrim itu dianggap mereka orang-orang bodoh, cuma kapal dalil saja tapi tidak ngerti tujuan daripada dalil itu. Saling mencacat. Dianggap ahli hadis itu jumud, untuk orang yang beku, orang yang bodoh, otaknya tidak bisa diputar. Nah, ini semuanya keliru. Ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah Ahli sunnah wal jamaah yang selalu kembali kepada Al-Quran As-Sunnah Yang mengikuti pemahaman para sahabat soleh mengatakan Ahli hadis baik Ahli fikih baik Mereka sama-sama punya niat Membela syariat Rasulullah SAW Mereka sama-sama menjaga ilmu Menjaga fikih Semuanya terjaga Hanya saja mereka mempunyai tingkatan-tingkatan ada orang yang ilmunya banyak, ada ilmunya yang kurang. Tapi semuanya adalah ulama, niatnya baik. Ahli fikih bagus, ahli hadis bagus. Ahli fikih sekali itu ahli hadis lebih bagus. Karena itu ikhwan wa akhwati rahimakumullah ahli sunnah wal jamaah tidak menyebut tentang para ulama kecuali dengan yang baik-baik saja, tidak menghina, tidak meremehkan, tidak mencatat dan tidak mengatakan mereka adalah para ulama yang telah diputarkan mata hatinya oleh Allah. Alhamdulillah. Ulama ahli sunnah wal jamaah dituduh seperti itu. Jadi ahli sunnah wal jamaah sama dengan tadi selalu pertengahan. Ahli sunnah itu ahlul i'tidal, selalu di tengah-tengah. Dan itu ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Tidak ekstrim sana, nggak ekstrim sini Inilah yang dipraktekan langsung oleh para imam yang empat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari dan para ulama yang lainnya yang berada di atas jalan mereka. Kemudian ikhwan wa Kalau kita lihat di sini kata-kata Imam Al-Tahawi ahlul khairi wal adar wa ahlul fiqhi wal Ulama ada dua, ada ahli hadis, ada ahli fikih. Tapi semuanya adalah baik. Yang dimaksud oleh Imam Tahawi ini, kalau kita mau jujur, maksudnya adalah ulama para imam yang empat itu. Karena Imam Tahawi ini kan tahun 321 Hijriah meninggalnya. Dan dia masanya berada di masa para imam yang empat itu. Jadi yang dimaksud oleh Imam Tahawi di sini adalah para imam yang empat. Yang pertama-tama adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini terus terang saja beliau adalah ahlul fikhi wal nazar walaysa min ahlil hadithi wal asad. Imam Abu Hanifah itu ahli fikih yang sangat mendalam fikihnya, tapi beliau bukan ahli hadis. Imam Abu Hanifah sehingga banyak dari madhab Abu Hanifah itu yang jelas-jelas menyalami hadis. Karena memang beliau Imam Abu Hanifah bukan ahli hadis tapi ahli fikih. Cuman beliau punya jasa besar ya, karena beliau yang pertama memulai. Yang pertama biasanya memang agak sulit dibandingkan yang setelahnya. Contohnya masalah pernikahan. Imam Abu Hanifah berpendapat nikah tanpa wali itu tidak apa-apa tanpa saksi tidak apa-apa. Padahal ada hadis sahih yang berbunyi la nikaha illa bi waliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dengan dua saksi yang adil. Sehingga dalam mazhab Hanafi nikah tanpa wali, tanpa saksi tidak apa Yang jadi masalah sekarang orang mencari yang mudah-mudah. Dia kepingin nikah yang gampang, sudah, saya sementara pindah madhab dulu Madhab Hanafi, saya mau nikah Nikah satu malam di hotel Dengan seorang perempuan Tanpa wali, tanpa saksi Akhirnya terbongkar Katanya, saya mengikuti madhab Abu Hanifah Orang kalau mengambil ketergelinciran ketergelinciran para ulama, maka berkumpul pada dirinya ketergelinciran para ulama jadi semua orang ada tergelincir ya. ya jadi masalahnya kalau orang mengambil ketergelinciran para ulama sehingga terkumpul pada dirinya semua yang jelek-jelek. Jelek akhirnya bisa kukur Kemudian imam yang tiga, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah taala, mereka dikenal ahlul hadis sekaligus ahlul fikih yang diikuti. Nah maksudnya memahami semuanya itu adalah baik. Kita tidak menyebut tentang mereka kecuali yang baik-baik saja. Yang menyebut tentang mereka dengan keburukan berarti dia tidak berada di atas jalan yang benar. Kemudian ikhwan Warahmatullahi Wabarakatuh Dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, terutama fikih ya, empat mazhab itu maka seseorang berusaha mencari yang lebih dekat dengan dalil mentarjih. Bermadhab boleh-boleh saja. Bahkan kalau boleh dikatakan bermadhab itu perlu. Karena kalau orang nggak punya madhab, rancu, rancu, kacau. Dan setiap orang itu pasti bermadhab diakui atau tidak. Minimal madhabnya adalah madhab tidak bermadhab minimal. Tapi kenyataannya pendapatnya siapa yang paling banyak diambil oleh dia berarti dia madhabnya orang itu. Contoh saja dan ini cukup lucu sebenarnya kalau di kalangan para ulama. Tapi kalau di kalangan talibul yang tidak ngerti seakan-akan ini luar biasa. Mereka-mereka yang mengatakan kita tidak usah sudah belajar PK, syafi'i tidak usah, kambali tidak usah, Maliki tidak usah, karena tidak usah, tidak perlu semuanya. Kita mengikuti PK hadis saja. Nah terus yang dipakai kitab PK-nya apa? Yang dipakai adalah kitabnya kitabnya Imam Syaukani saja. Imam kitab PK-nya Imam Syaukani saja. Ya Berarti orang ini madhabnya siapa? Berarti kamu madhab Syaukani, Pak. Nah, kalau madhab Syaukani dengan madhab Syafi'i milih mana? Ya jelas Syafi'i seperti itu sudah jujur aja tahu usah seperti itu semua orang bermadhab ya tahu tidak dan orang kalau tidak bermadhab itu kacau bermadhab itu perlu terutama bagi tolik ilmu yang dasar itu mestinya belajar dari madhab masan-masan dari madhab belajar kalau madhab syafi'i yang paling baku dan terkenal seluruh dunia dipakai dan banyak syarafnya adalah matan al-ghayah wa sakrib atau dikenal dengan matan Abi Suja itu kemudian fikih itu perlu atau juga mazhab kembali banyak kitab-kitab fikih <clears throat> termasuk juga kitabnya Syekh Rahman bin Sahdi bin Nasir Sahdi bagus Manhajus Salikin bagus sekali termasuk para ulama Syekh Utsaimin, Syekh bin dan yang lainnya mereka bermadhab madhabnya adalah madhab kembali, tapi mereka tidak fanatik dengan madhab dikasih di kitab di fikih di majelis beliau Lalu kita fikihnya itu kita fikih Zadul Mustaqnik yang lebih tinggi lagi Al-Kafi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi beliau merujukkan mazhab begini, begini, begini, tapi yang rojih itu begini. Berdasarkan dalil ini. Jadi nggak terikat dengan mazhab. Wah ini bagus, masya Allah. Tidak fanatik. Yang jadi masalah itu fanatik. Kalau sudah syafi'i, syafi'i pak kalau sudah kita masa Nabi Suja, sudah Nabi Suja itu yang benar. Seakan-akan kayak Quran dia itu. Nggak boleh diotak-atik. Nah ini bahaya, fanatik buta. Sehingga terjadi permusuhan. Sehingga di kitab fikih Madhab Hanafi itu saya pernah baca di mukadimah fikihnya itu ada hadis yang berbunyi la yakulul jannata illa hanafi tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang bermadhab Hanafi. Lucu atau enggak ini? Rasulullah itu kapan? Imam Abu Hanifah itu kapan? Ini fanatik buta. Seperti itu. Nah, itulah menunjukkan kebodohan. Sampai ada teman cerita di daerah India sana, madhab Hanafi yang fanatik. dalam teman saya dari Bangladesh, dia cerita ada masjid madhab Hanafi yang fanatik yang mana mereka tidak menggerak-gerakkan jari kalau rambut. Lalu ada seorang anak yang bodoh juga, sudah tahu sholat di madhabnya Abu Hanifah, tapi dia ketika sholat di sana menggerak-gerakkan tangannya. Mungkin baru belajar dia. Sehingga dia masuk itu tangannya digerak-gerakkan dan takut. Orang-orang di masjid itu, madzhab Abu Hanifah tidak terima. Jari telurnya dipegang, diputuskan, ya, dipatahkan. Nah itu keras, fanatik. Yang bodoh siapa? Sama-sama bodohnya. Ini bodoh karena fanatik, ini bodoh nggak bisa, nggak tahu diri, tidak bisa menempatkan diri, nggak tahu di mana dia berada. Ya, ini penting ikhwan final. akhwati rahimakumullah. Yang lalu juga sudah kita bahas ucapan para imam yang empat yang mereka semuanya melarang kita fanatik kepada mereka dan mereka semuanya menganjurkan agar kita kembali kepada dalil-dalil yang mereka ambil dari dalil itu. Kemudian berikutnya poin yang nomor ke-98. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء Berkata Al-Imam al fahali rahimahullah ta'ala Kami tidak mengutamakan seorang pun dari wali Atas seorang pun dari Nabi alaihi wassalam Dan kami berpendapat satu Nabi lebih afdal dari semua wali Ini juga akidah yang prinsip dan penting setelah menjelaskan tentang para sahabat, ahlul bait, kemudian para ulama, maka sekarang dia berpindah menjelaskan tentang para wali. Pertama-tama apa sih aulia itu? Aulia jamaknya wali. Wilayah artinya adalah al-qurbu wal mahabbah. Kedekatan dan cinta. Para wali itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah dan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu taala. Jadi mereka dinamakan awliya atau wali karena kedekatan mereka kepada Allah dan karena Allah mencintai mereka. Seperti diantaranya di dalam surah Al-Baqarah 222 Allah menyebutkan tentang orang-orang yang Allah mencintai mereka. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu taubat dan Allah mencintai orang-orang yang selalu membersihkan dirinya. Kemudian juga Allah berfirman pula di dalam surat Al-Baqarah 195, "Inna Allah yuhibbul muhsinin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Mencintai. Kemudian tentang para wali secara khusus di dalam surat Yunus 6263. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa. Antum lihat siapakah wali itu? Di Yunus 6263 disebutkan seorang wali harus ada dalam dirinya dua sifat. Yang pertama-tama alladzina amanu yaitu al-iman, beriman dengan iman yang benar. Yang kedua, wa kanu yattaqun, yaitu at-taqwa. Seorang tidak mungkin mencapai derajat wali kecuali dia itu harus punya dua sifat ini, al-iman dan taqwa. Setiap orang beriman dan bertakwa dia adalah wali Allah, berkasih Allah. Kemudian ikhwan wa akhwatina rahimakumullah. Kalau ada orang ngaku dia adalah wali atau dia disebut-sebut sebagai wali, wali Allah, wali Allah dan wali Allah. Tapi kenyataannya imannya nggak benar, akidahnya nimpang, dia nggak bertakwa, dia fasik bahkan. Maka di sini dia bukan wali, wa innama dan dajjalun wa pun, Dia adalah dajjal dan dia adalah pendusta. Dajjal itu pendusta, pembohong, penipu yang memutar balikkan. Sehingga kita lihat para tukang sihir, para tukang tenung para dukun, para tukang ramal, ya, mereka itu bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh disebut wali, mereka adalah wali, tapi mereka adalah walinya setan, kekasihnya setan. Ada sebuah kitab yang sangat bagus yang ditulis tentang masalah ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Bagus sekali bukunya berjudul al quran Baina Awliya Ar-Rahman wa al Syaitan. Beda antara walinya Ar-Rahman, wali Allah dengan walinya syaitan Masing-masing juga mempunyai kejadian luar biasa. Walinya Allah dan juga walinya syaitan Ahli sunnah wal jamaah mencintai para wali Allah subhanahu wa ta'ala mengikuti ajaran mereka, berwala loyal kepada mereka dan berusaha untuk mendekat kepada mereka para wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, ahli sunnah wa jamaah tidak mengutamakan seorang pun dari wali atas seorang pun dari nabi. Ini akidah yang penting ya. Wali seperti apapun wali itu tetap derajatnya di bawah Nabi. Karena Nabi yang paling rendah derajatnya. Wali tetap berada di bawahnya, Nabi di atasnya. Karena ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa wali itu lebih abdul dari Nabi. Alasannya macam-macam. Kalau Nabi itu masih pakai perantara malaikat dan yang lainnya, kalau wali langsung. Wah, ini sesat. Ada nggak ajaran seperti itu? Ada acara begitu. Sekarang para sahabat Rasulullah SAW dengan para nabi Abdullah bin Abbas. Nabi itu para sahabat adalah pemimpinnya para wali, para sahabat itu sultanul aulia, sahabat yang paling iman paling takwa. Semuanya di bawahnya sahabat. Ya. Jadi ini membantah kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa wali derajatnya di atas nabi. Karena itu ditekankan lagi oleh beliau oleh Al Imam Al-Tahawi rahimahullah taala wa naqul nabiyyun wahid afdal min jami'il awliya. Kami ahli sunnah wal jamaah berpendapat satu nabi saja lebih afdal dari semua wali. Ya, nabi dapat wahyu, wali tidak mendapatkan wahyu. Kemudian yang terakhir masih ada hubungannya dengan masalah wali ini. Qala Imam Tahawi rahimahullah taala wa nu'minu bima ja'a fi karamatihim wa sahha 'an istiqati min riwayatihim. Kami beriman tentang apa-apa yang datang daripada karomat para wali dan yang sahih riwayat-riwayat dari perawi yang kuat tentang masalah rahmat para wali itu. Ya, ini ya, kalau kita bahas kitab kafida, selalu ada pembahasan iman kepada karomah aulia, keramatnya para wali. Karomat itu adalah kejadian luar biasa yang terjadi dengan izin Allah melalui tangan para wali. Kalau mukjizat melalui tangan para nabi mukjizat Rasulullah banyak, mukjizat para nabi banyak. Demikian pula karomatul awliya, keramatnya para wali. Contoh keramat para wali di dalam Al-Quran, contohnya apa di Al-Quran, keramatnya wali. Apa contohnya? Ayo, antum tajin baca Quran. Contohnya apa? Keramatnya wali di Al-Quran. Apa kira-kira? Antum kan baca tiap Jumat surat Kahfi. Di dalam surat Kahfi itu mana kira-kira keramatnya wali itu? Mana? Ya ceritanya Ashabul Kahfi itu kan keramat. Mereka ditidurkan oleh Allah berapa lama? Salah samiatin wajdadu ratus 309 tahun. Itu karomah itu. Karena mereka iman, mereka takwa, mereka melarikan diri untuk menjaga imannya, menghindar dari penguasa yang dolim, mengajak orang kafir, lalu diikuti oleh seekor anjing. Akhirnya mereka tersembunyi di gua dan ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Lalu dipanggilkan dalam badan utuh. Ini adalah keramat. Surat surat Al-Kahfi yang disunahkan dibaca tiap hari Jumat. Kemudian keramatnya wali lagi di Al-Quran apa kira-kira? Apa kira-kira? Kisahnya Ibunda Maryam yang ada di surat Ali Imran 37. Ibunda Maryam misal semenjak kecil rajin ibadah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lalu selalu mendapatkan makanan dari Allah كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هي من عند الله dia beribadah di mihrabnya tempat ibadahnya lalu Zakaria datang melihat ada makanan Hei Maryam, kamu dapat dari mana makanan ini? Ini dari Allah Dikasih makanan langsung oleh Allah ini adalah keramatnya Ibunda Maryam. Termasuk juga di surat Maryam ketika beliau hamil diusir tanpa suami. Lalu datang malaikat menjelma jadi manusia yang kemudian mengalirkan air di bawahnya untuk diminum. Lalu beliau disuruh menggoyang pohon kurma, lalu jatuh kurma-kurma muda rupok untuk dimakan. Ini adalah karomah. Dan karomah itu banyak. Karomah itu banyak. <clears throat> termasuk juga ada uh, seorang tabi'in Abu Muslim Al-Qawlani rahimahullahu taala. Abu Muslim ini berdakwah lalu oleh penguasa yang boleh ditangkap dibakar dan ternyata beliau tidak terbakar utuh sehingga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika bertemu dengan Abu Muslim Al-Qaulani rahimahullah taala mengatakan الحمد لله الذي أراني قبل أن يميتني برجل فعل به كما فعل بإبراهيم عليه السلام Segala puji bagi Allah yang mempertemukan aku dengan sebelum mewafatkan aku dengan seorang yang pernah dilakukan kepadanya sebagaimana dilakukan kepada Nabi Ibrahim dibakar tidak apa tidak apa. Demikian pula Ala bin Al-Hadrami seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa berjalan dengan pasukannya di atas air dengan pasukan berkuda di atas air kaki kudanya basah tapi tidak masuk ke dalam dan banyak salawatnya dan yang lain-lainnya sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala banyak sekali karomatnya ini adalah karomatul aulia kita percaya namun kembali pada masalahnya tadi dilihat orangnya itu siapa kalau orang yang beriman dan bertakwa berarti keramat, ahli sunnah wal jamaah. Kalau orangnya orang nimpang, orangnya lewek, orangnya nyeleneh, orang yang gila dan yang lain-lainnya, lalu ada kejadian luar biasa yang terjadi kepadanya, maka kita katakan dia adalah wali, walinya setan dan kejadian ini adalah adalah makharik syaitaniyah atau dikenal dengan istidrak, dilulu dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama mengatakan kalau kamu melihat ada orang bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara, kamu jangan terburu-buru percaya dengan orang itu. Sehingga kamu lihat dulu apakah perbuatannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya berarti dia adalah wali Allah, itu adalah karomah. Kalau tidak, maka dia bukan wali Allah, dia walinya setan dan itu bukan karomah, tapi itu adalah tipu daya setan untuk tambah menyesatkan dia. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah karena antara setan dengan para walinya itu itu punya hubungan, saling bantu membantu. Anda bisa baca hubungan tentang wali setan ini ketika mereka nanti oleh Allah akan dibakar di neraka di dalam surah Al-An'am 128. Wa yauma yashuruhum jami'an ya ma'syaral jinni قد استكثرتم من من الإنس وقال أولياؤهم من minal insi, استمتع بعضنا ببعض ya, ketika dikirim oleh Allah semuanya manusia dan jin kemudian terjadi dialog antara manusia dengan jin jin dengan jin kemudian mengatakan manusia itu wahai Tuhan kami antara kami dengan jin ini ada saling mendapatkan kenikmatan. Kami manusia dengan jin saling saling mendapat manfaat satu dengan yang lain. Ketika di dunia dulu, apa manfaatnya? Manfaatnya jin mendapat manfaat dari manusia karena manusia itu tunduk dan taat kepada jin. Disuruh apa saja mau Disuruh nimpang, disuruh nyeleneh Manusia tanah Manfaat manusia yang diambil dari jin Jin itu nurut patuh kepada dia Menjadi kodamnya ya kan? Jadi jin itu ketika mau jadi kodam kita Pembantu kita Itu jin minta syarat Syaratnya kamu tunduk dulu dan patuh kepadaku Disuruh begini, disuruh begitu, disuruh nyeleneh Macam-macam dia mau Sampai-sampai ada yang mengatakan supaya orang itu sakti, jinnya nyuruh supaya dia membuang Al-Qur'an di WC. Setan manusia taat, setannya senang. Atau Al-Qur'an dibuat duduk atau yang lain-lainnya. Menulis Al-Qur'an dengan darah haid dan macam-macam. Karena itu semuanya oleh Allah dimasukkan neraka. Allah berfirman, Allah naru maswaakum." Neraka adalah tempatmu jadi itu bantuan dari setan. Kemudian ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Tujuan Al-Imam al bahas poin yang nomor ke-99 ini tentang keramat. Karena ada beberapa kelompok tentang keramat ini. Ada kelompok yang mengingkari keramatnya para wali. Ini tidak benar, menyimpang, mutadilah dan semisalnya kaum rasionalis kaum intelektual dan jenegiawan yang nimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, kaum yang mereka terlalu berlebih-lebihan menetapkan karomah. Sehingga yang dari setan-setan pun dianggap karomah. Sementara kalau ahli sunnah wal jamaah tengah-tengah keramat para wali ada, yang jelas dia adalah wali iman dan takwa, kemudian juga keramatnya itu diriwayatkan dengan riwayat yang sahih. Karena banyak keramat-keramat yang riwayatnya nggak sahih. Karena setiap orang itu ingin barang dagangannya laris. Nah, karena ingin dagangannya laris, sehingga kadang dia itu membuat kebohongan-kebohongannya kayak orang dagang lah. mana orang dagang di pasar itu? Sampai dia pakai sumpah-sumpah palsu, supaya barang dagangannya laris. Demikian pula orang dakwah, kalau memang sudah tujuannya kelompok golongan, Akhirnya dia menghalalkan segala cara berbohong, tujuannya pada agamanya lari. Dia sedang karomah, karomah macam-macam ini itu padahal tidak benar bohong. Iya. Kemudian ikhwan wa akhwatin rahimakumullah tentang para wali ini juga dan keramat mereka. Setiap orang siapapun dia tidak boleh keluar dari syariat. Karena ada yang mengatakan kalau orang sudah mencapai derajat tertentu dia tidak terikat oleh syariat. Dia bebas dan mencapai hakikat. Sama dengan Nabi Khidir yang tidak terikat oleh syariat. <clears throat> nah ini bahaya. Ini juga akidah termasuk pembatal keislaman. Orang yang mengatakan bahwa ada manusia yang boleh keluar dari syariat seperti Nabi Khidir keluar dari syariat ini kufur. Dan ini bahaya. Sehingga mereka bagi ada syariat ada hakikat. Ini masih Pak ulama syariat, terikat syariat. Ada hakikat, tidak terikat syariat. Maka kita katakan ya, dia telah mencapai hakikat, yaitu hakikat kesabiran, Bukan hakikat, yang hakikat kesabiran. Ada loh, ada keyakinan itu tuh ada. Minum bir hitam tidak apa-apa. Bir hitam itu kayak kopi kayak dia. Nanti kopi, kumpul pelacur tidak apa-apa. Malah itu dianggap dia keluar dari syariat. Padahal Allah berfirman, waktu "Wa'bud rabbaka hatta tiada yaqin." Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang al-yaqin, kematian. Ditafsirkan oleh dia, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan. Kalau saya yakin, tidak ibadah tidak apa-apa, nyelengin lagi Padahal al yakin maksudnya adalah al-maut ibadah sampai mati. Contohnya adalah Rasulullah Muhammad SAW beliau beribadah Beliau adalah manusia paling bertakwa tapi beliau terikat oleh syariat. Ya, inilah ikhwan wa akhwatin rahimahumullah. Ahli sunnah wal jamaah mengimani keramat yang sesuai dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan riwayat-riwayat yang mutawatir tentang keramat ini. Tapi mereka sangat selektif dalam menerima riwayat-riwayat itu dan dilihat juga siapa yang terjadi keramat itu pada dirinya, apakah orang beriman bertakwa atau yang selain daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu. Insyaallah dilanjutkan waktu berikutnya. Berarti kita tinggal 6 poin lagi. Bisa jadi kita kurang satu pertemuan saja. Maka mungkin dua kali pertemuan Setelah itu kita bahas tentang Arkanul iman, rukun iman Dan saya tidak memakai kita patokan Mungkin nanti bisa membuat patokannya kitabnya Syaikhul Imin, Syarahul Iman prinsip-prinsip dasar keimanan tapi nanti akan diperluas lagi pembahasannya panjang. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. jelas dilihat saja. Kalau dikatakan wali dan ini dilihat saja kekuatannya benar sesuai Quran Sunnah diikuti. Kalau tidak sesuai Quran dan Sunnah tidak usah diikuti dan tidak dikultuskan. Itu aja. Kita tidak usah menyebut wali ini, wali itu macam-macam, nggak usah. Dilihat saja bagaimana, apakah sesuai dengan Quran dan Sunnah? Oh sesuai, diikuti, dia benar. Tapi tanpa dikultuskan. Kalau ternyata mungkin dalam berdakwah caranya cara salah, berdakwah dengan alat musik ini dan itu, berarti dia tak benar. Jadi mudik. Itu aja ukurannya begitu. Pardon, kalau kebetulan aja yang kiai gitu menyogok anaknya 50 juta gitu itu orang ulama itu ya lulusan pondok ya orang pondok pesantren gitu jadi bagaimana kita menjelaskan kepada orang tersebut bahwasanya itu salah iya jadi masalah suap menyuap ya ada ulama ketika masuk ke anaknya melamar kerja menyuap lalu dijadikan dalil itu aja ulama aja menyuap nah, maka jawabannya gampang saja Al-haqqu la yu'rafu ini Ini Ikrifil haqqa ta'rif ahla. Kebenaran itu tidak diukur dengan orang. Tapi kenalilah kebenaran dulu dan kamu akan tahu siapa yang benar. Jadi bukan berarti kalau si pula selalu benar tidak. Kebenaran adalah kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Siapapun yang menimbang dari Quran dan Sunnah dia adalah salah ulama kalau menyuap ya salah ya. bukan dalil itu aja ulama menyuap jadi itu aja bukan dalil ulama itu dalil adalah Quran dan Sunnah nah di sini juga ada pelajaran tentang dampak kesalahan para ulama jadi ulama itu mempunyai mempunyai apa namanya nah, harus lebih menjaga dirinya dibanding orang lain karena ulama itu kalau salah oleh orang dijadikan dalil. Dan yang menyebabkan orang itu rusak adalah gara-gara rusaknya ulama. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan yang membuat orang itu benci kepada agama adalah karena para pengembang agama, para ulama tidak mengamalkan ilmunya. Ini membuat orang benci kepada agama. Ulama saja kayak gitu, apal Quran saja kayak gitu. Apalagi ada apal Quran. Berarti ulama itu punya eh, harus lebih menjaga dirinya dibanding orang yang lainnya. Karena kalau dia rusak semuanya, rusak. Begitu. Apalagi juga masyarakat itu melihat oleh ilmi. Jangan kan ulama oleh ilmi dilihat oleh oleh masyarakat, diteropong oleh masyarakat. Bahkan dianggap oleh ilmi kayak malaikat, tidak boleh salah. Ada salah sedikit dianggap besar. Padahal kalau orang berbuat salah itu dianggap biasa. Tapi karena yang melakukan talabul ilmi dianggap salah besar. Seperti itu. Jadi intinya yang dikatakan ada itu bukan dalil. Ulama salah itu bukan dijadikan dalil untuk diikuti. Ya, saya kira mungkin cukup ya itu dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada waktu berikutnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم اقسم لنا من خشيتك وما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم